Kemudian di sini ada pelajaran yang sangat agung di mana sebagian di antara kita ada yang dianugerahi istri tetapi tidak dianugerahi anak. Tetapi ada yang pelajaran yang sangat agung di mana para ulama mengatakan di sana jika orang dianugerahi ilmu lalu tidak dianugerahi istri dan anak dan dia meninggal dunia sebelum mendapatkan itu semua bagi orang berilmu akan mendapatkan itu semua ya. nikmat itu semua karena orang-orang yang berilmu yang soleh yang mengajarkan ilmu maka dia akan mendapatkan doa dari murid-muridnya bahkan itu terkadang melebihi doa dari sekedar orang yang dianugerahi anak. Sebab orang yang mengajarkan ilmu akan didoakan oleh muridnya. Bahkan kita tahu yang mendoakannya bukan hanya muridnya. Nabi SAW mengatakan, Inallaha Inallaha wa malaikatahu wa ahlas samai wa ahlal ard wal hud fi bahriha wa namlu fi hujriha la yusalluna ala muallimil khaira Nabi SAW mengatakan Sesungguhnya Allah dan para malaikat Penduduk langit, penduduk bumi Ikan-ikan di lautan Semut-semut yang ada di sarangnya Mereka akan bersolawat kepada para muallim yang mengajarkan kebaikan. Ala muallimin nasil khair yang mengajarkan kepada manusia kebaikan. Oleh sebab itu diriwayatkan Imam Ahmad rahimahullahu taala di mana beliau merupakan murid Imam Syafi'i rahimahullahu taala diriwayatkan bahwa beliau setiap berdoa berdoa untuk kedua orang tuanya setelah itu berdoa untuk gurunya itu Imam Syafi'i rahimahullahu taala Tidaklah kita mengatakan qala Abu Hurairah radhiyallahu taala Tidaklah kita mengatakan qala al-Imam Musyafi'i rahimahullahu taala. Tidaklah kita mengatakan qala al-Imam Ahmad rahimahullahu taala. Tidaklah kita mengatakan qala Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Tidaklah kita mengatakan Syekh Albani rahimahullahu taala. Dan ini adalah fadilah memiliki murid. Seandainya kita tidak dianugerahi anak. Sebagaimana kita tahu Imam Ibnu Taimiyah tidak sempat nikah apalagi punya anak. Imam Nawawi rahimahullah taala tidak sempat menikah dan tidak punya anak otomatis. Tapi setiap di antara kita mendoakan mereka berdua. Dan murid-muridnya mendoakan dan kita semua adalah mendoakan. Inilah nikmat punya anak yang saleh nikmat kita punya ilmu dan dianugerahi ilmu